Bismillah Kita lanjutkan Pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada Amalul Masdar Yaitu Masdar nanti bisa beramal Disebutkan sama beliau di sini ya'malu al-masdaru amala fi'lihi ay annahu yarfa'u fa'ilan auyan yansubu au yansubu maf'ulan bihi wa ya'malu al-masdaru amala fi'lihi fi mawdi'aini masdar beramal seperti fi'ilnya yaitu maksudnya adalah annahu yarfa'u fa'ilan masdar itu nanti bisa merofakkan fa'il atau menasobkan maf'ulun bi paham baik nanti di sini antum lihat merofakkan fa'il secara lafat fa'il itu rofa atau secara takdir fa'il itu rofa nanti biasanya dia fa'ilnya nanti sebagai mudhof ilai majrurun lafdon marfu'un mahallan ya majrurun lafdon marfu'un mahallan Ya, jadi baik dia rofakan fa'il secara langsung fa'ilnya rofa atau nanti secara kedudukan fa'ilnya rofa ya seperti sarroni fahmu zaidin ad-darsa Ya. Fahmu sebagai fa'il ya. Dari sarro. Dia masdar, fahman. Paham? Di sini nanti ad sebagai maf'ul bihnya. Zaidin sebagai fa'il fa'ilnya. Cuman Zaidin marfu sebagai eh, majrur sebagai mudhaf ilaih Paham? Nah, inilah nanti dibuatkan istilah majrurun lafzon marfu'un mahallan majrur secara lafat tapi secara kedudukan dia rofa sebagai fa'il ya membahagiakanku fahmu Zaidin ad-darsa Zaid itu telah memahami pelajaran Siapa yang memahami pelajaran di sini? Zaid bukan domir mutakalim saya, bukan saya di sini ya. Apa? Zaid yang memahami pelajaran itu. Maka Zaid di sini sebagai fa'il dari fahmun. Tapi posisi kalau i'rab lafadznya majrurun lafdzon, secara lafadz dia majrur sebagai mudhof ilaih. Marfu'un mahallan, secara kedudukan nanti dia marfu'. Nanti poin itu insya Allah di sebelahnya ada pembahasan itu insya Allah. Atau dia menasabkan mafulbi Nah, seperti ini ad-darsa. Ad-darsa nasab, amilnya itu fahmun. Sebagai oh, sebagai mas masdar. Ya. Jadi ad-darsa dibaca nasab di sini sebagai mafulbi amilnya nanti ini adalah fahmun. Itu yang jadi amil. Jelas? Itu tugasnya dari masdar. Wa ya'malu amalul masdari wa ya'malu al masdaru amala fi'lihi fi maudi'ain. Masdar nanti beramal seperti amalan fi'ilnya itu pada dua tempat. Dua tempat inilah masdar beramal. Tapi dengan ketentuan syarat yang kemarin. Ya, seperti tidak boleh ditasgir, tidak boleh dibatasi, Kemudian apa lagi? Ya, dia harus menduduki sekedudukan menempati kedudukan masdar, masdar muawwal harus terpenuhi syarat-syarat itu. Paham? Kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka nanti masdar di sini bisa berah, bisa beramal. Tempat yang pertama an yanuba anil fi'li. Masdar itu bisa menggantikan kedudukan fi'il. Kalau dia bisa menggantikan kedudukan fi'il, maka masdar di situ beramal. Ya. Kalau masdarnya nanti bisa menggantikan kedudukan fi'il, maka masdar tersebut itu berah, beramal